masih kita membahas tentang penyebutan huruf-huruf jar dan juga makna dan penggunaannya. Terakhir kemarin sampai kaf ya. Wardatan kadihan. Wa Zaidun kal asadi. Ini Arabnya insyaallah jelas. Zaidun kal asad. Zaid seperti singa yakni berani Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhiri kal asad jar wa majrur fi mahall rafin khabar. Wa qad tadkhulu ala dhamir fi darurati syi'ri dan terkadang kaf itu masuk kepada domir pada darurah syi'riyah pada darurat syair contohnya خلي الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا Di sini syainya kaha au akroba. Khalli az-zunabat shimalan kathaba. Wa umma au alin kaha au akroba. tinggalkan. Adzunabat satu tempat, nama satu tempat. Khalli biarkan, adzunabat satu tempat, nama satu tempat berada di posisi dekat sebelah kirimu dan biarkan umma ual yani batu besar berada di kaha yani kaha kazubanat kazunabat seperti zunabat di dekat tapi di sebelah kananmu. Jadi biarkan atau jadikan azunabat nama satu tempat di sebelah kirimu dekat dan azunabat batu besar di sebelah kananmu. Di sini syahinya kaha. Kholi azunabat shimalan kathaba. Biarkan azunabat berada di kirimu dekat denganmu. Dan biarkan umma wa'al itu batu besar kaha itu. kaha seperti azunabat. Biarkan batu besar ini seperti azunabat dalam hal kedekatan. Tapi di sebelah kananmu, au akroba atau lebih dekat dari zunabat. Kemudian contoh hatta dari kaf ya. telah disebutkan sebelumnya bahwasanya di antara huruf-huruf jar ada yang tas bi zahir bi ini apa yang dia tidak dihususkan dengan isim zahir tertentu. Semua isim zahir bisa dimasukinya. Yang pertama kaf, kadihan, kal asad, semua isim zahir bisa dimasukinya. Contoh yang kedua hatta. Ya, yang kedua hatta, yang ketiga al waw. Hatta contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr hatta matla'il fajr. I'rabnya hatta harfu ghayah. Huruf yang menunjukkan akhir. Harfu ghayatin wa jarrin. Matla' ismun majrur bi hatta wa alamatu jarhi al-kasra al-zahiru ala akhirih. Wa huwa matla' mudhaf wal fajr mudhafun ilaih. Kemudian contoh yang lain akaltu samakata hatta ra'saha hatta ra'siha bil jar. Saya makan ikan ini sampai kepalanya habis. Ya. Ya akal akaltu fi'lun wa fa'il asamaka maf'ulun bih hatta harfu ghayah wa jarin. Ra'sa majrurun bi hatta walha fi mahalli jar. Alha dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin Di sini dicontohkan dengan dua contoh. Hatta matla'il fajr, hatta ra'saha. Ada isyarat di dalamnya bahwasanya hatta yang setelahnya terkadang bukan menjadi bagian dari yang sebelumnya dan terkadang yang setelahnya merupakan bagian dari yang sebelumnya. Contoh di sini apa yang setelah hatta bukan bagian dari yang sebelumnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu, di malam Lailatul Qadar hingga matla'il fajar, terbit fajar. Sudah selesai. Jadi matla'il fajar tidak termasuk dari Lailatul Qadar. Contoh yang kedua, yang setelah hatanya itu bagian dari yang sebelumnya. Akal tuh sama kah hatta rosaha. Saya makan ikan ini sampai pun kepalanya. Kepala termasuk bagian dari ikan kan? Ya bisa seperti itu. Jadi yang setelah hatta boleh merupakan bagian dari yang sebelumnya ataupun bukan bagian dari yang sebelumnya. Dan sebenarnya pada contoh akal sama ke hatta roksia itu bisa rofa, hatta roksuha bisa mansub, hatta roksaha itu ada pembahasannya tersendiri. Di pada nanti dia akan dibahas tentang pembahasan tentang atof, huruf atof. juga ada faedah yang lain dari dua contoh ini yaitu bahwasanya jar dengan hatta kadang wajib kadang tidak wajib wajib seperti pada contoh hatta matla'il fajar kapan itu wajib ketika yang setelah hatta bukan bagian dari yang sebelum hatta salamun hiya hatta matla'il fajar itu wajib apa jar kenapa karena yang setelah hatta bukan bagian dari yang sebelum hatta iya kan karena terbitnya fajar ya beda dengan malam sudah hilang malam dengan terbitnya apa fajar. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya apa yang setelah isim hatta boleh pilih, boleh jar, boleh tidak jar, yaitu kapan ketika yang setelah hatta merupakan bagian dari yang sebelum hatta. Seperti pada contoh akal tu sama kata hatta rosia boleh di situ jar hatta rosia boleh domma sebagai mubtada hatta rosuha ataupun mansub diatofkan kepada sama kata hatta rosaha Nah, itu di antara faedah dari dua contoh ini. Untuk menunjukkan bahwasanya isim yang datang setelah hatta kadang wajib mansub ketika apa? Dia yang setelah hatta ini bukan bagian dari yang sebelumnya. Dan kadang boleh. Yang pertama wajib apa? Majrur. Yaitu apa? Ketika yang setelah hatta bukan bagian dari yang sebelumnya. Dan kadang boleh majrur. Boleh pula selain majrur. Ketika yang setelah hatta itu bagian dari yang sebelum hatta. <clears throat> Kemudian wanahu dan contoh wallahi warrahmani demi Allah demi ar-Rahman qasam berarti wawu ya wawu qasam wallahi majrur dan wawu qasam termasuk huruf jar wallahi warrahmani i'rabnya jelas Hanya saja kalau kita bersumpah dengan wawu seperti wallahi warrahmani maka tidak boleh disebutkan fiilnya, fiil kosamnya. Seperti uksimu wallahi, nggak boleh. Berbeda kalau kita sumpah dengan ba, maka boleh disebutkan uksimu billahi. Tapi kalau sumpahnya dengan apa? Wawu wallahi warrahmani, nggak boleh disebutkan apa? Fiil kosamnya sudah tercukupi kalau dengan ba disebutkan boleh. Seperti aksam tu billah. Wa aksamu billahi jahda imanihim. Dan seterusnya. Gak boleh dengan wawu anda mengatakan aksam tu wallahi atau uksimu wallahi ahlifu wallahi enggak. Karena wawu adalah ganti dari ba ketika dibuangnya fiil. Wa minha subillah. billah. Di antara huruf jar ada yang khusus masuk kepada lafzul jalal Allah dan juga kepada Rabb, lafaz Rabb. Mudhafa lil Ka'bah. Dalam keadaan lafaz Rabb ini diidhafahkan kepada Ka'bah. Aulia il mutakallim atau dalam keadaan Rabb ini diidhafahkan kepada yang mutakallim Rabbi berarti. Apa itu? Huruf syar yang dia khusus masuk kepada Allah dan Rabb dalam kondisi Rabb diidhafahkan kepada Ka'bah atau kepada ya yaitu tak sumpah kosam dengan tak tallahi wa tarabbil ka'bati wa tarabbi. Sama maknanya demi Allah. Demi pemilik Ka'bah. Demi Rabbku. Wanadara dan jarang. ya ba ini masuk ke selain yang telah disebutkan seperti ar-Rahman, tar-Rahman, tahayatik Ya, demi Ar-Rahman, demi kehidupanmu. Itu jarang. <clears throat> Di sana ada pembahasan tentang jawabannya. Jawaban dari tallahi. Perhatikan di sini. Disyaratkan pada jawabannya sumpah dengan tak tallahi seperti sumpah dengan wawu yaitu agar jawabannya berupa jumlah khabariyah seperti tallahi taqumanna ya taqumanna jumlah khabariyah tidak boleh kalau sumpahnya dengan ta, kemudian jawabannya jumlah istifham seperti tallahi hal qoma zaidun ya. Enggak boleh. Ataupun wallahi hal qoma zaidun enggak boleh. Berbeda dengan mbak, sumpah dengan mbak. Boleh jawabannya dengan istifham. Contohnya billahi hal ja'aka ahadun demi Allah. Apakah datang kepadamu seorang pun atau seseorang? Ya. Jadi kalau sumpah dengan ba dan pa, jawabannya, bentuknya atau jumlahnya jumlah khabariyah, tidak boleh apa? Istifhamiyah. Kalau ba dengan ba, sumpah dengan ba boleh. Apa jawabannya datang dalam bentuk jumlah istifhamiyah ataupun khabariyah. <clears throat> I'rabnya tallahi ta harfu qasam wa jar wa lafdul jalalah muqsam bi sesuatu yang dijadikan sumpah majrur bita dijarkan dengan ta karena huruf kosam termasuk huruf jar. Wa alamatu jarhi alha. Ta'aduban ditambah dengan ta'aduban. Ketika kepada Allah. Wa tarabbil ka'bah. Sama Arabnya. Ya Tarabbi jar majrur. Atta harfu kosam. Wajar. Rab muqsam bih. Ya. Sesuatu yang dijadikan sumpah. Kalau muksam alai sesuatu yang disumpahi. Seperti la tallahi la taqumanna. Ini muksam bihinya Allah. Yang disumpahinya adalah al-qiyam. Ya kan? Majrur bita dijarkan dengan ta dan dia majrur dan Rob mudhaf kemudian al-Ka'bah mudhafun ilaih. Tarabbi, iranya jelas juga. Jar majrur ta harfu qasam wajar rabbi bil iya dengan nyamuk sambih sesuatu yang dijadikan qasam. Dan dia majrur. <clears throat> Tarrahman juga demikian Arabnya. Ya Tahiyat juga demikian. Hanya saja masuknya ta pada Ar-Rahman kemudian tahayatik itu jarang. Seringnya kepada Allah ataupun Rabb yang didofahkan kepada Ka'bah pun iya. Kemudian wa minha ma yahtas zaman wa huwa mundu wa mudh nahu ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ah au mudh yaumaini. Di antara huruf jar ada yang dikhususkan kepada zaman, khusus masuk kepada zaman, yakni zaman selain zaman mustaqbal. Tidak umum. Ya tidak mencakup semua zaman. Di antara huruf syar ada yang dikhususkan untuk zaman. Zaman selain mustakbal. Apa saja selain mustakbal? Berarti apa? Maldi dan hadir ya kan? Zaman yang lampau atau sekarang bisa. Yaitu mundu dan muz. Jadi mundu dan mundu. Mundu dan muz hanya dikhususkan untuk zaman. Terangan waktu yang telah lampau atau sekarang. Tidak boleh untuk yang akan datang. Sudah lewat penjelasannya ya. Ya. Eropnya juga, sisi Eropnya. Contohnya Maru'aituhu mundu yaumil jumu'ah. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat kemarin. Aumud yaumaini sejak dua hari kemarin. Ya, meskipun di sini tidak ada keterangan kemarin, ya cuma kita tahu bahwa saya mud dan mundu untuk waktu yang telah lampau ataupun sekarang. Kalau sekarang saya mud lailatina di malam kita ini malam mananya dzarf sudah kita lewatkan ya mudh yaumina di hari ini kemudian wa minha ma yahtasu bin nakirat ghaliban wa huwa rabb wa huwa rubba nahu rubba rajulin fid dar di antara huruf-huruf jar ada yang khusus masuk kepada isim-isim nakirah umumnya yaitu rubba contoh rubba rajulin fid dar sedikit sekali, jarang sekali ada seseorang di rumah itu. I'rabnya rubah harfu taklil. Ya, harfu taklil menunjukkan jarang. Wajar dan huruf jar juga. Rajulin majrurun bi rubba. Wa alamatu jari kasru akhirih. Ya. Yeah dia meskipun rojulin di situ majrur lafaznya tapi maknanya apa rofa karena sebagai mubtada dan ruba termasuk harful jar shibhuz zaid huruf jar yang mirip dengan huruf jar tambah tambahan jadi huruf jar itu ada macam-macamnya ada huruf jar asli fi min ila ala ada huruf jar tambahan ya seperti kadang min ba ada dia syibhu zaid mirip dengan huruf jar tambahan ya kalau yang masuk kepada isim itu adalah huruf jar tambahan atau syibhu zaid mirip dengan tambahan seperti ruba maka yang mempengaruhi dari sisi arab hanya lafadznya ataupun maknanya tetap kalau dia sebagai fa'il ya fa'il maful ya maful berarti mahalnya nasab kalau maful kalau dia sebagai fa'il ya mahalnya rafa sebagai mubtada yang mahalnya rafa seperti dalam contoh ini rubba rajulin ya majrur lafzan marfu'un mahalan karena sebagai mubtada kemudian fidar jar majrur itu sebagai naat dari rajulin berarti masih ada lanjutannya rubba rajulin rubba rajulin fiddari misalkan laki tuhu enggak hmm. disebutkan di sini khabarnya Waqad terhulu tadkhulu ala dhamirin ghaibin. Atau sebelumnya kita sebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan rubba. Yang pertama, hukum-hukum yang berkait dengan rubba, huruf jar rubba. Yaitu bahwasanya laha sodrul kalam memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. Eh, berbeda dengan huruf-huruf jar yang lain, ya kan? Huruf-huruf jar yang lain nggak bisa terkadang. Enggak mestilah, kalaupun bisa tidak mesti ditaruh di awal. Kecuali ada tujuan tertentu. Taksis atau ihtimam. Nah, kalau dia rubah inilah sadrul kalam. Mesti ditempatkan di awal kalam. Karena dia tujuannya adalah insya taklil atau takfir untuk memunculkan makna taklil jarang sedikit kadang sebaliknya ini dimaukan dengan rubah makna takfir sering. Ya. katakan dalam syarahnya bahwasanya penggunaan rubah dengan mana taksir sering itu banyak gitu. Yang kedua, hukum yang terkait dengan rubah anna roha yusuf jika kana isman zahiran. Bahwasanya yang dijarkan oleh rubah itu disifati apabila yang dijarkan oleh rubah itu isim bohir seperti contoh yang disebutkan tadi rubah rojulin di sini yang dijarkan oleh rubah adalah isim bohir kan rojulin maka disifati fidari ya rubah rojulin fidari rubah rojulin karimin laki itu nah, itu yang kedua bahwasanya majrurnya rubah apabila berupa isim bohir maka disifati nah itu yang ke Tiga, itu lagi. Annal fi'la alladhi tata'allaq bihi yajibu ta'akhuruh anha. Bahwasanya fi'il yang ruba ini berkaitan dengannya itu wajib fiilnya diakhirkan penyebutannya seperti ruba rojulin karimin laqituhu ya. Jadi penyebutan fi'ilnya diakhirkan. Ya mungkin itu dulu ya. Atau satu lagi. Satu lagi ya, tanggung ya. وقد تدخل على ضمير غيب ملازم الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بتمييز بعده مطابق للمعنى نحو قوله ربه فتية Iya. Terkadang rubah masuk kepada domir hoib menetapi mufrad, muzakar dan menetapi tafsir. Maksudnya domir ini butuh kepada tafsir. Sesuatu yang menafsirkan maknanya. Vitamiz yaitu dengan didatang selain tamiz. Seperti rubahu fityatan gitu dengan tamis yang tamiz ini mutabik lil makna mencocoki makna domir tadi ya kita lihat contohnya kemudian diterapkan dengan ya, batasan di atas rubahu fityatan di sini kita dapati ada rubah masuk kepada apa domir hak Khoib menetapi mufrad muzakkar dan di situ hak butuh tafsir maka ditatangkan tamis setelahnya yaitu fityatan ya fityatan tamiznya bisa jadi dia adalah seorang fitiah atau rubahu fitiah. Apa fitiah? Jamak ya. Fitiatun amanu. Jamak tadi fata. Fata al fata Ya, meskipun di situ jamak tapi pemilihnya tetap melazimi menetapi apa mufrad muzakar. Ya ditafsirkan oleh tamiz rubahu fitiatan dengan tamiz lahnya yang mana di sini tamiznya fitiah mencocoki makna domir tersebut. Rubahu fityatan. Ya. Maknanya taklil atau taksir. Ya. Kalau taklil apa? Jarang sekali fityatan. Para pemuda. Atau jangan-jangan itu adalah para pemuda. Ya Robnya bagaimana rubahu fitiatan rubah harfu taklil berarti maknanya taklil di sini Hmm. Wajar dan huruf jar juga. Syabi bizaid dan ruba itu menyerupai huruf jar tambahan ha bamir mutasil fi mahal jar bil ya fityah tamiz. Dalam bait syair itu ada kelengkapannya. Kalau antum pengen tahu maknanya harus lihat setelahnya. Rubahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda daiban fajabu jarang sekali para pemuda yang aku panggil, aku ajak mereka kepada perkara yang bisa menghasilkan kemuliaan yang abadi kemudian mereka mau memenuhinya. Nah itu. Jadi kalau hanya potongan itu aja agak sulit ya. Ya, jarang sekali, sedikit sekali para pemuda yang aku ajak mereka kepada perkara yang menghasilkan kemuliaan yang abadi kemudian mereka mau memenuhinya. Ya, cukup dulu sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah subhanallah wa bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum